Saudaraku sekalian, malam hari ini insya Allah taala bukan menetapkan tapi insya Allah adalah malam yang terakhir daripada bulan Syaban tahun ini insyaallah dan semoga selesai sholat isya pada besok hari kita sudah memasuki malam yang pertama daripada bulan Ramadan dan mengawali sholat tarawih berjamaah insyaallah taala. Ikhwah bila Allah saya telah pernah menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian mengingatkan diri saya dan diri kita semua bahwasanya para pendahulu kita para salafus salih rahimahumullah begitu merindukan kedatangan bulan suci Ramadan mereka merindukan dengan rindu yang meneteskan air mata. Mengimpikan sampai kepada bulan Ramadan. Nah, apabila kita merasakan pada hati kita setiap kali dikatakan Ramadan akan tiba. Ramadan telah di depan pintu tapi tidak terusik hati kita, tidak tersentuh hati kita, tidak ada kerinduan diraba di dalam hati kita, maka ketahuilah bahwasanya hati kita telah mengidap penyakit, telah mengidap penyakit, penyakit hati, penyakit dosa dan maksiat segera selamatkan hati kita ma'asyiral Karena nggak ada orang saleh, nggak ada hamba Allah yang sejati kecuali merindukan bulan suci Ramadan. Kalau hati kita tidak merindukannya, sementara Ramadan telah di hadapan kita, pertanda hati kita ada suatu masalah, ada suatu gejala, ada suatu wabah yang kita harus segera menyelamatkannya berusaha untuk menyelamatkan. Ikhwatillah a'azzakumullah. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini bagian tafsir kita masih berkaitan dengan bulan Ramadan dan masih melanjutkan ayat yang sebelumnya dan insyaallah taala pada malam hari ini kita mengkaji ayat yang ke-185 dari surat Al-Baqarah.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 Faman syahida minkum asy-syahra falyasum dan barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan tersebut maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safar dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam suatu perjalanan fa iddatu min ayyamin ukhra maka hendaklah dia menggantinya pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesusahan. Walitukminul iddah. Iddah adalah kau menyempurnakan bilangan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar engkau mengagungkan Allah, membesarkan Allah atas apa yang telah Allah berikan hidayah kepadamu. Wala'allakum tashkurun. Dan semoga kamu bersyukur Ini ma'asyur muslimin artian secara umum. Adapun arti secara perkataan insyaallah taala kita akan lanjutkan. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahr dari kata-kata syuhrah, syahr terkenal. Bulan dikatakan syahr hari, Summiya syahr syahr ishtihari. Dan bulan disebut dalam bahasa Arab dengan syahr karena terkenalnya. Semua orang tahu. Semua orang menghafal. Masya Allah Bapak-Bapak. Saya sempat uh, tertegun. Ada sampai kepada saya berita ada saudara kita, saudari kita yang nggak hafal bulan bulan-bulan Arab Muharram Safar Rabiul Ja'far ini aib padahal bulan itu sendiri syahr akhirnya terkenal nah kalau kita cuma tahu bulan Masehi saja nggak tahu bulan Qamariyah atau bulan Hijriah ini aib harus safar, harus safar. Saya masih ingat ada orang tua orang tua kita dahulu malah menyebut hari itu dengan sopor, sopor, Maret, Safar, Rabiul Akhir. Malah nggak kenal Januari, Februari, Maret ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bulan tersebut dalam Al-Qur'an bahwasanya jumlah bulan 12. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah asyara syahra. Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 bulan. Kita tahu dalam Al-Qur'an. Dan di antara bulan tersebut ada yang bernama bulan Ramadhan. Apa asal kata Ramadhan? Ramadhan ma'asyur muslimin ada beberapa pendapat para ulama rahimahumullah menyebutkan apa asal kata Ramadhan dan yang paling kuat insya Allah dari kata-kata Ramadhan artinya membakar batu yang panas. Sebagian mengatakan Ramadan dikatakan Ramadan karena dia selalu terjadi pada musim panas. Ini kurang tepat. Karena ada bulan Ramadan yang tidak berada pada musim panas, gak puncaknya panas. Ramadan sekarang insya Allah gak puncaknya panas. Ini Mekah dan Madinah sana. yang tepat insya Allah Ta'ala Ramadan dikatakan Ramadan membakar panas karena pada bulan suci Ramadan Allah memberikan nikmat untuk dibakarnya dosa. dosa. Ini asal kata penamaan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an yang diturunkan padanya Al-Qur'an, diturunkan pada bulan suci Ramadan Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan. Kata-kata turun masyarakat muslimin menunjukkan dari mana? Dari atas ke bawah. Berarti Al-Quran diturunkan dari atas ke bawah. Dari sisi Allah kepada makhluknya. Menunjukkan, ini ayat menunjukkan bahwasanya Allah berada di di atas. Banyak ayat yang mengatakan Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan, Allah menurunkan. Menunjukkan dari atas ke bawah. Dan ini adalah salah satu dalil yang kuat dari sekian banyak dalil yang menerangkan bahwasanya Allah berada di atas makhluk-makhluknya. Dan ini yang sesuai dengan fitrah manusia. Dan ini yang sesuai dengan pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para a'immah yang empat. Dan ini juga pendapat dari imam yang mulia Imam Syafi'i rahimahullah taala. Al-Qur'an diturunkan dari atas. Kenapa? Mungkin kita di atas. Makanya fitrah manusia terkadang dia berdoa dia menengadahkan tangannya laksana seseorang yang menampung pemberian dari atas ke bawah. Dan karena seorang hamba berdoa, walaupun lisannya tidak mengucapkan, tapi hatinya tengah menengadah ke atas sana. Itu fitrah manusia. Dan fitrah ini diketahui oleh anak kecil. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan amat sayang sekali banyak tidak diketahui oleh orang-orang tua pada zaman kita sekarang ini. Anak kecil di zaman Rasul datang dipanggil ya Rasulullah, Allah, Allah di mana? Tunjuk dia di atas, di atas, di atas langit. Fitrah. Bahkan Fir'aun sekalipun tahu Tatkala Fir'aun berkata kepada arsiteknya, arsitekturnya, bangunkan saya menara. Saya ingin melihat rohnya Nabi Musa. Melihat rohnya Nabi Musa. Berarti Fir'aun di mana dalam wafatnya Allah? Di atas. Bangunkan saya menara, ingin ke atas. Bukan bangunkan saya turun ke bawah, ya. Ya Haman ibn Sofha, la'alli asfali'u ila ila Musa. Allah ceritakan yang indahnya dalam al Ya amat, buatkan, bangunkan bangsa menara. Saya ingin melihat rohnya Nabi Musa. Di dalam ayat ini Allah katakan Allah turunkan pada bulan suci Ramadan Al-Quran. Allah sebutkan pemberitaan ini untuk menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Hudan Nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan keterangan dari petunjuk dan pembeda. Faman syahidah minkum syahr dan barang siapa antara kamu yang mesyahidah syahr menyaksikan bulan tersebut. Syahidah di sini sebagian para ahli tafsir mengartikannya syahada, menyaksikan. Dan sebagian para ahli tafsir mengartikan dengan hawala, hadir, berada di saat bulan itu. Dan pendapat yang kedua lebih kuat insya Allah Taala. Jadi para siapa yang dia hidup hadir di tengah kedatangan bulan suci Ramadan, falyasumhu maka hendaklah dia berpuasa. Hendak di sini Bapak bahasa Indonesia bukan berarti boleh puasa, boleh tidak kan hendaklah Ustaz. Nah, seperti iya, saya sendiri telinga saya sendiri pernah mendengar orang yang berdari dengan kata-kata hendaklah kan hendaklah, kalau wajib. Kan hendaklah itu cuma terjemahan. Cuma terjemahan saudaraku gimana supaya terjemahannya indah hendaklah. Adapun asal katanya fadil yasum perintah, maka perbuat salah dia memang kalau diartikan secara perkataan agak sangar sedikit gitu. Maka berpuasalah dia. Dan ayat ini ditinjau secara hukum dia adalah nasihat yang menghapuskan makna ayat sebelumnya karena pada ayat 184 di awal-awal turunnya perintah puasa itu tidak wajib. Tidak wajib pada bulan Ramadan. Pada ayat 185 mengatakan yang sebelumnya mansuh wajib berpuasa tentunya bagi yang ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka hendaklah dia menggantinya. Fa'iddatun di sini ada kalimat mahdhufah, ada kata yang dihapuskan fa'aftara fa'iddatun min ayyam ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dia dalam suatu perjalanan kemudian dia berbuka, atau eh, berpuasa, maka hendaklah dia menggantinya pada hari yang lain. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesusahan. Lihat, tatkala Allah perintah mengenai puasa, di ujung ayat apa kata Allah? Allah ingin mudah, Allah ingin susah. Padahal puasa tersebut nggak boleh makan, nggak boleh minum, kan begitu? Banyak nggak boleh, nggak bolehnya banyak. Tapi di akhir ayat kata Allah, Allah mengingat kemudahan itu semua kemudahan kok.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 Di dalam ayat ini, masyarakat muslimin, kita mengambil beberapa faedah. Beberapa pelajaran, beberapa poin. Yang pertama, ikhwati billah azakumullah paling mulia daripada malaikat-malaikat lainnya. Masya Allah. Ya Allah. Pertama. Kedua. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Lalu bulan Ramadan menjadi bulan apa? Menjadi bulan yang mulia di antara bulan-bulan lainnya. Apa sebabnya Al-Quran? Ini yang kedua ketiga, Allah turunkan Al-Quran pada suatu malam. Malam apa? Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia daripada malam-malam lainnya. Masya Allah. Saya ulangi dari awal. Allah turunkan Al-Quran melalui salah seorang daripada malaikat Allah yaitu malaikat Jibril maka malaikat Jibril pun adalah malaikat yang paling mulia daripada malaikat-malaikat Allah turunkan Al-Quran pada salah satu bulan, yaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Lalu bulan Ramadan adalah bulan bulan yang paling mulia dari bulan-bulan lainnya. Allah turunkan Al-Quran pada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia daripada malam-malam lainnya. Allah yang keempat, turunkan Al-Quran pada salah seorang nabinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia daripada nabi-nabi lainnya. Allah yang kelima, Allah turunkan Al-Quran kepada salah satu umat daripada umat-umat manusia, yaitu umat Islam maka umat Islam adalah sebaik-baiknya umat khairu ummatin ukhrijat linnas sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia dan begitu pula Al-Quran tidaklah turun kepada salah satu hati daripada hati manusia memahaminya mentadaburinya mengamalkannya kecuali hati tersebut akan menjadi hati yang terbaik daripada hati-hati lainnya itulah yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al quran wa 'allama sebaik-baik kamu adalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya Tidakkah kita memperhatikannya? Luar biasa sekali ikhwas dan Ini adalah Al-Quran. Tidaklah Al-Quran jatuh di dalam zikir kepada Allah kecuali dia adalah seafdal-afdalnya zikir. Tidaklah ada doa yang paling mulia kecuali adalah doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Wow. Semuanya adalah keindahan Al-Quran. Kemudian Ma'asyurah muslimin Faidah yang ketiga Ringkasan yang ketiga Bahwasanya Al-Quran Merupakan kalam Allah Yang Allah turunkan Yang Allah turunkan ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما hadakum ولعلكم تشكرون menunjukkan bahwasanya bertakbir lakukan ibadah puasa dalam bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak dikatakan dia bersyukur sampai dia melakukan sampai dia mempergunakan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang terakhir dia adalah faedah inti yang kita ingin sampaikan dalam pertemuan kita kali ini yaitu menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran keutamaan membaca Al-Quran terlebih khusus pada bulan Ramadan. Masyaallah muslimin. Sebagaimana kita katakan tadi, ketika Allah memilih bulan Ramadan untuk Allah turunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan tersebut, maka jadilah bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Dan benar masyaallah muslimin, para salafus saleh, orang-orang yang terdahulu dari kalangan tabi'in atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in dan selanjutnya. Para imam apabila datang bulan Ramadan, maka mereka meninggalkan kesibukan-kesibukan lainnya dan mereka menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an. Laksana bulan suci Ramadan itu adalah bulan penyucian hati mereka. Apa alat untuk menyucinya? Yaitu puasa dan baca Al-Quran. Puasa dan baca Al-Quran ikhlas Ikhwan sekalian Allah, Jangan kita mengira yang lelah itu cuma fisik saja. Hati kita tidak bisa lelah. Hati kita tidak bisa lelah. Cuma lelahnya hati tidak bikin badan lemas. Lelahnya hati kadang membuat kita malas untuk beribadah kepada Allah. Mulai mundur, mulai kendor. Itu hati kalau bila dia telah lelah. Nah, untuk mencucinya, menginstal ulangnya kata orang komputer, Itu dengan membaca Al-Quran dan melakukan ibadah puasa. Puas sekalian, A'azzakumullah. Orang yang membaca Al-Quran di tengah hausnya pada bulan Ramadan, tak ubahnya seperti orang yang lagi berdagang, ya puas sekalian, A'azzakumullah. Melakukan jual beli. Dia menjual suara, Dia jual letih dan hausnya untuk dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat yang ke-29? Dan ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi Innahu ghafurun syakur. Sungguhnya orang yang membaca kitab Allah ini yang baca quran Ini orang yang baca quran dan menunaikan salat dan menginfakkan harta mereka terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Apa hakikatnya mereka? Bagaimana kondisi mereka sebenarnya? Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya yarduna tidak dan tabur. Orang-orang yang lagi berharap akan suatu perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Allah Allah. Tatkala seorang hamba menahan panasnya tenggorokan mereka membaca Al-Quran, menahan sakitnya pinggang mereka duduk untuk membaca Al-Quran di saat saudara-saudara mereka berbaring enak, berbaring indah, dia tahan itu semua. Ya Allah, saya jual ini suara. Suara saya dari Engkau ya Allah. Suara saya rahmat dari ya Allah. Dan saya jual saya jual kelezatan istirahat, saya jual kelezatan diam di tengah haus, saya jual itu semua. Maka berikanlah kepada saya ya Allah perniagaan tidak merugikan. Saya ingin mendapatkan doa. Ya Tuhan tidak akan Allah Subhanahu wa taala katakan Allah akan penuhi balasan mereka. Bahkan Allah akan tambah daripada karunia-Nya dan Allah dan Allah adalah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Maka masyarakat muslimin, perhatikan. Bulan Ramadan ini memiliki keajaiban. Bulan puasa ibadah sol memiliki keajaiban. Secara logika, orang apabila berpuasa malah semua. Karena tenaga mereka tidak seperti hari-hari biasa. Buat demikian, ya. Tapi yang aneh dan ini kita rasakan semua, insya Allah pada bulan Ramadan nafsu kita untuk membaca Al-Quran itu makin tinggi. Bahkan terbukti ayat-ayat Al-Quran yang kita baca pada bulan Ramadan jauh lebih banyak ketimbang di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau kita menyebutkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh pada bulan suci Ramadan. Masyaallah muslim, rahimani wa rahimakumullah. Allah terangkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang 121 bahwasanya orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya bacaan maka Allah menjadi saksi dia adalah orang yang beriman dengan Al-Qur'an orang yang baca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya bacaan maka Allah menjadi saksi dia adalah orang yang beriman dengan Al-Quran. Apa kata Allah? Innal ladzina yatubuna kitab Allah. Maaf. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Ula'i yu'minuna bih. Sungguhnya orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al-Quran. Kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benar dia baca dia baca dengan bunyinya, dengan merasakan kenikmatannya apa kata Allah ulaika yu'minuna lagi. mereka adalah orang-orang yang beriman dengannya maka ikhwahullah Allah tidak sama dan silahkan dicoba antara seorang yang membaca Al-Quran cuma dengan lisan saja targetnya selesai surat ini selesai juz ini dengan orang yang membaca Al-Quran cuma 10 ayat saja tapi dia renungkan maknanya. Coba nanti kepada bulan Ramadan atau nanti malam coba baca satu lembar, mungkin bisa selesai satu lembar. Satu lembar dengan satu lembar kan dua halaman, coba balik satu lembar dengan kita membaca cuma 10 ayat saja, paling setengah halaman tapi kita lihat artinya apa. Kita renungkan ini artinya Saya di mana ya? Dicerminkan juga hidup kita. Dicerminkan dengan langkah kita selama ini. Maka akan terasa jauh bedanya di dalam hati. Yang pertama cuma bacaan lisan, yang kedua adalah bacaan hati. Yang pertama adalah bacaan lisan. Selesai di lisan, selesailah dia hilang suara kita, berhentilah dia, keputuslah dia. Ada yang kedua dia dalam rencana hati. Makin dia dihayati, makin sehat itu hati. Makin dia direnungkan, maka makin bersihlah hati kita. Coba ya, Pak. Coba. Ini lebih, lebih bermanfaat buat hidup kita dan buat hati Lebih bermanfaat buat hati kita insya Allah Baca Al-Quran, renungi maknanya, renungi maknanya. Maka akan mendatangkan manfaat buat kita insya Allah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan tidaklah seorang hamba membaca alif lam mim disebut dia telah membaca satu huruf tapi alif satu huruf lam satu huruf, mim satu huruf dan setiap hurufnya diganjari dengan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah ta'ala falahu al-hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka dia mendapatkan kebaikan. Dan satu kebaikan adalah sepuluh. Tidaklah seseorang mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim dia baca 30 pahala dia dapatkan. Lalu bagaimana dengan seseorang yang membaca Al-Fatihah saja Allah Lalu bagaimana dengan orang yang membaca Parece parecido com a kalian hal yang demikian, mereka merasakan kenikmatan sendiri. Ada pengajaran Nabi kita yang terbaik seperti itu. Diriwayatkan bahwasanya sahabat yang mulia Utsman bin Affan Utsman bin Affan radhiyallahu taala beliau mengkhatamkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir dalam satu rakaat dalam salat beliau dalam satu rakaat, dalam satu. Masya Allah. Kita katakan mungkin beliau merasakan kehormatan tersendiri. Akan tapi yang lebih afdal adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu juga dengan sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari. Begitu juga dengan Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan juga Imam Syafi'i rahimahullah riwayatkan beliau pernah mengatakan Al-Quran dalam satu hari Vietnam beliau bahwasanya beliau mengkhatamkan empat kali dalam sehari empat kali dalam sehari bahkan Syekh Saleh yang pertama Imam Nawawi Imam yang mengatakan Syekh Saleh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata saya telah pernah mendengar Syekh Abu Abdurrahman Al-Maghribi bahwasanya Syekh Abu Rahman Al-Maghribi ini mengenal seseorang yang bernama Ibnul Katib yang dia mampu mengkhatamkan Al-Quran empat kali di siang hari dan empat kali di malam hari. Masya Allah. Mungkin kita kok bisa ya? Rasanya nggak mungkin. Iyalah bacaan kita masih magak-magak gitu. masih ngeja-ngeja kemungkinan yang seperti ini mereka kemungkinan besar mereka telah hafal Al-Quran dan telah lancar Al-Quran ada yang saya sebutkan waktu negeri di tanah air kita ini mempunyai tradisi dalam suatu eh, ritual dipanggillah dalam acara tersebut seorang hafid Al-Quran. Ini negeri kita, saya nggak sebut mana-mana, ini negeri kita, tapi nggak nggak jadi. Panggillah seorang hafid Al-Quran tersebut dan diundanglah beberapa orang untuk menyimaknya. Lalu dia membaca Al-Quran dari pagi sampai keesokan harinya selesai. Dia hafal Al-Quran. Sudah menjadi tradisi di negeri tersebut. Ini sebagian bapak-bapak yang masuk ada, masih ada yang seperti ini. Ya tentu tidak bisa dipungkiri bacanya sangat cepat sekali. Dan tentu untuk merenungkan kandungan maknanya ini agak agak sulit. Tadi ada yang seperti ini, masya Mungkin bisa kini dunia dengan Al-Quran, sebagian daripada para salafus saleh seperti Utsman ma'afan sahabat yang mulia, seperti Tamim Madari, dari seperti Imam Syafi'i rahimahullah saking rindunya dengan Al-Qur'an, saking asyiknya dia dengan Al-Qur'an, mereka masih bisa membaca Al-Qur'an seperti ini. kita berusaha untuk tidak mencela kehormatan mereka. Dan pada zaman sekarang ini masih kita temukan di Jazirah Arab sana, di tanah suci Mekah atau Madinah, ada sebagian orang-orang tua, bila datang bulan Ramadan, selesai sholat tarawih, dia duduk menjadi salah satu tiang daripada tiang-tiang masjid. Dia membaca Quran dari selesai tarawih sampai sahur dan tidaklah dia berdiri untuk makan sahur kecuali telah selesai Al-Quran berpuluhan. Alhamdulillah, Azzaqumullah. bukanlah tujuan kita. Bagaimana kita bisa banyak membaca Al-Quran tanpa menggunakannya tapi tujuan kita bagaimana kita banyak mempergunakan waktu kita untuk membaca Al-Quran yang diiringi dengan tadabbur dengan merenungkan maknanya Allah. khalifah setengah dunia di telapak kakinya pada saat dia mimpi. Di antara orang-orang khususnya para penasehat-penasehat beliau adalah orang ahli Al-Quran dipilih para ahli Al-Quran walaupun di antara mereka ada anak kecil. Masya Allah. Karena yang masih kecil. Hati-hati dengan lisan ahli Al-Quran. Hati-hati dengan firasatnya ahli Al-Quran. Hati-hati dengan nasihatnya ahli Al-Quran. Nasihat mereka tajam lisan mereka selalu diasah dengan Al-Quran. Karena hati mereka selalu dimandikan dengan Al-Quran. Yang remehkan ahli Al-Quran. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ingin menguburkan beberapa orang sahabat beliau yang gugur di medan perang, ingin dikuburkan dalam satu liang beberapa orang sahabat. Apa kata Rasulullah? Siapa yang paling banyak hafalannya? Dia yang duluan masuk. Dia yang duluan dimasukkan ke dalam kubur Menunjukkan bahwasanya ahli Al-Quran mulia di saat mereka hidup dan di saat mereka telah meninggal. Al-mahir bil Quran kata Rasul, orang yang mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil balara bersama para malaikat yang mulia lebih baik والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران dan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata kesulitan maka dia mendapatkan dua pahala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masyarakat muslimin walaupun kita pasti sulit bersekolah terus terus sampai insya Allah menjadi terbiasa. Insya Allah terbiasa. Sebagaimana kita terbiasa mengurus dunia, sebagaimana kita terbiasa main bawa motor, sebagaimana kita terbiasa main HP ya. Sebagian kaum muslimin kalau ketik HP itu nggak perlu dilihat lagi udah matanya merah betul itu. Kita kalau main HP kan kadang nggak mikir lagi udah pencet pencet mana settingnya udah keluar semua. Nah, usahakan kita masyarakat muslimin sebagaimana saya katakan salah seorang syekh ditanya, ya ya syekh tolong ceritakan kepada kami bagaimana orang-orang terdahulu dekatnya mereka dengan Al-Quran. Apa kata syekh tersebut? Orang-orang terdahulu dekatnya kepada Al-Quran sebagaimana dekatnya orang-orang sekarang yang HP. Jadi kalau kemana kita berjalan bawa HP, usahakan bulan Ramadan mulai dari sekarang kemana berjalan bawa Al-Quran. Ah, nggak usah cukup HP aja, kan di HP kan ada aplikasi Al-Quran. Iya, tapi kadang kalau udah megang HP bukan aplikasi Al-Quran yang sering dibuka. Yang lain sih yang dibuka. Beda kalau kita bawa Al-Quran. Insya Allah begitu dibuka yang nolol Al-Quran. Ikhwah billah azakumullah suatu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung sekali menerangkan terutama Al-Quran dan dalam hadis yang hendaknya menjadi impian kita. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Rasulullah? Melalui jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik. Apa kata Rasul? Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Allah. Allah, Allah kita, pencipta langit dan langit dan bumi, memiliki keluarga dari kalangan manusia. Sama bertanya, ya Rasulullah, manhum? Ya Rasul, siapa mereka? Kuliahnya mereka ini. Menjadi keluarga Allah, menjadi keluarga manusia kaya saja begitu aku merasa menjadi menjadi keluarga pejabat saja begitu besar rasanya menjadi pejabat presiden keluarga presiden masya Allah berat sekali ini lebih daripada itu semua menjadi keluarga Allah siapa mereka ya Rasulullah apa jawab Rasulullah hum ahlul Quran ahlullahi wa khasatuh mereka adalah ahli Al-Quran mereka adalah keluarga Allah Allah Allah. Ikhwatillah azabullah. Bagaimana dia tidak menjadi keluarga Allah? Bagaimana dia tidak menjadi orang-orang khusus Allah? Kemana dia duduk Al-Quran yang menemaninya? Kemana dia berbicara Al-Quran yang selalu dilantunkannya? Akhirnya tidak pernah kosong daripada Al-Quran. Waktu yang dia pergunakan untuk dia ucapkan adalah ucapan Allah pencipta langit dan bumi itu Al-Quran. Maka ikhwan sekalian Allah, jangan merugikan diri kita. Jangan merugikan. Setiap waktu yang kita lewati akan menjadi penyesalan pada hari kiamat nantinya. Kecuali waktu yang dipergunakan untuk mengingat Allah Subhanahu Kecuali waktu yang kita pergunakan untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwah, sekali lagi Allah yang menjadi pertanyaan kepada kita. Kalaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan-bulan Ramadhan beliau selalu didatangi oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad membacakan, mengetorkan Al-Quran kepada malaikat Jibril dari awal sampai akhir pada bulan Ramadhan tersebut. Bahkan di tahun terakhirnya Rasulullah SAW sebelum dia wafat beliau setorkan Al-Quran dua kali kepada para kecil. Kita bertanya pada diri kita, sudah berapa kali Ramadan yang kita lewati dan sudah berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran pada hari 40 usia kita. Berapa Ramadan yang kita khatam Al-Quran di sana? Ada 40 juga. 30 usia saya 25 usia saya, 23 usia saya, 60 usia saya. Apakah 60 kali sudah saya menghatamkan Al-Quran? Apakah masih pantas bagi hamba-hamba yang jarang menghafalkan Al-Quran berani mengaku di hadapan Allah saya adalah hamba ya Allah sementara perkataan Allah itu jauh dari kembali kepada kita ikhwah ya sekalian azakumullah kembali kepada kita apa kata sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu taala an kata beliau law tahurat qulubuna lama syabi'at min Allah kalau seandainya hati kita bersih maka dia tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran demi Allah ikhwan sekalian azakumullah yang membuat kita bosan membaca Al-Quran yang membuat kita cuma sebentar mampu bertahan membaca Al-Quran adalah dosa-dosa kita sendiri. Adalah dosa-dosa kita sendiri. Yang membuat kita baca Quran sebentar saja sudah lemah. Muncul alasan nafas yang pendeklah, Mata yang sudah rabun Muncullah pinggang yang sudah tua lah. Dan segala macamnya. Penyebab itu semua adalah dosa maksiat. Kalaulah seandainya hati kita bersih, kalaulah seandainya dosa kita jauhi, maka hati kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Biarlah mata yang telah rabun, dia akan terus berusaha membaca Al-Quran. Biarlah eh, pinggang yang sakit justru dengan membaca Al-Quran yang mendapatkan kesembuhan dan obatnya. Biarlah badan yang lelah justru pada membaca Al-Quran adalah istirahatnya. Tapi itu semua tidaklah kita menyadarinya Padahal sebenarnya dosa yang menyebabkan kita cepat bosan membaca Al-Quran. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bermohon semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghalangi kita. Semoga semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kita hamba-hamba yang dihalangi untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan yang akan datang ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, membimbing kita semua, menarik umur-umur kita untuk bisa melakukan ketaatan pada bulan Ramadan yang akan datang ini. Sungguh ikhwah sekalian Allah tidak ada seorang pun yang di kita yang tahu apakah Ramadan yang akan datang ini Ramadan yang terakhir kita atau bukan. Tidak nah, ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan Ramadan yang akan datang adalah Ramadan yang terakhir atau pembukaan. Tidak ada yang bisa memastikan. Banyak orang yang dulu sholat bersama kita pada bulan Ramadan yang telah lalu sekarang telah berada dalam kegelapan umur. Telah berada di dunia yang mereka memimpikan untuk dikembalikan kepada kehidupan dunia telah berada di alam yang mana mereka mengikhtiar untuk kembali kepada kehidupan dunia untuk bisa melakukan amal dan kebaikan.